Kita sekarang masuk pada poin 101 Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i syai'an al kitaba wa sunnata wa ijma' al ummati." kita tidak boleh membenarkan dukun ataupun para peramal dan tidak pula kita membenarkan orang-orang yang menyeru kepada sesuatu yang menyelisih Alkitab, wasunnah dan ijma' al-ummah. Kita lihat sarahnya. Kata Syekh Abrahman atau Muhammad bin Abrahman Al-Humayyiz hafizallahu taala, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan. Dikatakan di sini siapa kahinan wala arrafan? Wa humul ladina yad'una ilma au ya, wa humul ladina yad'una ilmal ghaib. Mereka dukun ataupun para peramal, mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Wal ikhbar bil mughayyibat. Dan mereka pun memberitahukan manusia tentang hal-hal yang gaib ataupun dalam istilah sekarang mungkin mereka-mereka yang mengaku-ngaku tahu alam atau ya alam lain atau dunia lain yaitu alam al-jin dan seterusnya ini namakan kahin dan juga al-arraf para prama yang pertama wajib untuk kita meyakini di sini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." dan tidaklah suatu jiwa mengetahui apa yang diperbuat esok hari apa yang dia perbuat esok hari tidak akan mungkin seorang manusia bisa mengetahui apa yang bisa dia lakukan esok hari mungkin rencana bisa untuk dia gambarkan namun apakah pasti terjadi ini semuanya tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala demikian pula Allah berfirman Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab ini namanya uslubul hasab, yaitu bentuk penyempitan ataupun uh, tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah. Sebagaimana ia karena budu wa ia karena sa'in. La ilaha illallah ini namanya uslubul hasab. Bentuk penyempitan bahwasanya tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula di sini tidak yang tahu yang baik kecuali Allah. Jangankan manusia biasa. Para malaikat, para al-anbiya, mereka tidak mengetahui hal-hal yang yang baik Seperti yang Allah firmankan tentang nabinya Muhammad SAW Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala illa masya Allah walau tu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani Katakanlah wahai Nabi Muhammad aku yaitu Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bagi diriku hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW dan jika aku mengetahui yang gaib tidak akan mungkin atau jika aku mengetahui yang gaib aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpa diriku kemadaratan. Rasul SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengatakan dirinya tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi SAW makhluk yang paling mulia, saya tidak tahu yang gaib apalagi selain Nabi Muhammad S.A.W. Makanya di sini dikatakan Wan Nabi SAW yakul. Nabi SAW bersabda mengancam orang-orang yang mempercayai para tukang ramal atau dukun dengan sabda beliau man ata arwafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu termasuk nawafil Islam, pembatal-pembatal keislaman yaitu mempercayai adanya manusia-manusia yang tahu hal-hal yang gaib. Ya. Ini adalah suatu hal yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari al-Islam. Wa hakadha kullu man idda'a yukhalifu kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak boleh kita membenarkan setiap orang-orang atau setiap orang yang meyakini sesuatu yang menyelisih Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dan ijma kaum muslimin. Fa'innana narudduhu ali Yang wajib bagi kita adalah menolaknya. Menolak setiap hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ataupun ijma kaum muslimin. Walanakbalu Kita tidak boleh menerimanya. Kainan mankana. Siapapun yang mengucapkannya. Ini merupakan metode al-sunnah wal jamaah bahwasanya al-haq ahaku ayutaba. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Dan al-haqqu min rabbika. Al-haq kebenaran itu dari Rabbmu, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu Kulun yukhad min qali wa yutrak ila Rasul sallallahu Setiap orang bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali Ar-Rasul sallallahu Ini adalah salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah tidak fanatik, tidak taklid kepada seorang pun kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma kaum muslimin maka wajib untuk kita menolaknya dan tidak boleh kita menerimanya. Misalnya saja tentang masalah tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini adanya seorang yang mengetahui yang gaib, maka wajib untuk kita menolaknya. Karena jelas ayatnya, jelas juga Rasulullah SAW menyatakan sebagai dalam hadis tadi, demikian pula ijma kaum muslimin para sahabat di antaranya meyakini tidak ada yang tahu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khulathah kesimpulan dari pembahasan yang dahulu dan juga yang sekarang kata pensara di sini nu'minu bi asyrafis sa'atil kubra. Kita wajib mengimani tanda-tanda besar hari kiamat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir dahulu. Disebutkan di antara tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Itu kita ulangi, Rasul mengatakan Inna halan taku mahat taro asro ayat. Kata Rasulullah SAW, tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat sepuluh tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda yang besar. Yang pertama ad adanya asap yang meliputi langit, meliputi manusia dan itu merupakan azab yang Allah kirim kepada manusia. Kemudian ada jal adanya ada jal atau munculnya ada jal seorang yang kufur yang mendakwakan dirinya sebagai Tuhan yang bisa menciptakan dan seterusnya. Kemudian wadaba adanya binatang melata yang berbicara kepada manusia. Kemudian watulu syamsi min maghribiha adanya atau terbitnya matahari dari arah barat. Wanuzul Isa bin Maryam dan turunnya Nabi Isa bin Maryam dan wasalah serta kusuf adanya tiga kejadian ditenggelamkannya bumi. Yang pertama dari arah timur atau di, di arah timur, yang kedua di arah barat, dan yang ketiga wa khasfun bi Arab, di jazirah Arab. Kemudian wa dalik yang terakhir narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ilamah syarihim, yaitu adanya api yang menggiring manusia dari negeri Yaman kemudian membawa mereka ke tempat pengumpulan manusia. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir dahulu. Kemudian wanukat wanukadzibul kahana wal arrafin. Wajib bagi kita untuk mendustakan para dukun ataupun para peramat. Ini adalah iman kita, ini adalah akidah kita bahwasanya tidak boleh kita mempercayai dukun ataupun tukang ramal sama sekali. Kita katakan mereka adalah para dejal, mereka adalah para pendusta. Tidak boleh untuk kita membenarkannya. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi dukun itu memiliki satu kebenaran namun memiliki seratus kedustaan, seratus banding satu. Itu adalah keadaan para alkuhan. Eh mungkin itulah yang dijadikan sebagai bahan bagi dukun tersebut untuk melancarkan promonya dan sebagainya agar dia mendapatkan simpati dari masyarakat untuk datang kepadanya padahal satu kebaikan atau satu kebenaran tersebut dihiasi dengan seratus kedustaan wal arafi demikian pula para peramal. Namun sangat disayangkan pada zaman seperti ini dengan teknologi yang maju dan sebagainya, banyak manusia yang sudah maju akalnya cuma dalam masalah ini mereka sangat terbelakang, masih banyak mereka-mereka yang katanya cendekiawan ataupun orang-orang yang berpendidikan masih mempercayai dukun-dukun yang notabene juga tidak lulus SD mungkin. Namun apa? Eh suka berdusta, menipu al-ummah Wa kullu ma idda'a khilafal kitab sunnah wal ijma' demikian pula wajib untuk kita menolak setiap hal atau setiap orang yang menyeru kepada kesesatan yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' salaful ummah atau ijma' kaum al-muslimin. Ini poin yang ke-101. Sekarang pindah ke poin yang berikutnya 102 Kata Imam Al-Imam Tahawi rahimahullah, "Wa naral jama'ata haqqan wa sawaban." Dan kita berpendapat bahwasanya al-jamaah itu hak dan benar. Nanti akan kita sampaikan apa itu al-jamaah. Wal furqata zaghan wa azaban. Adapun al-furqa perpecahan itu adalah zaghan penyimpangan dan al-azab. Kemudian poin yang berikutnya 103 Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun." Agama Allah di atas bumi dan di atas langit itu satu. Yaitu wahwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam atau sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madinah." Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kata Imam Tahawi juga pada poin 104, wa huwa bainal ghulu wa taksir. Islam itu agama pertengahan. Yaitu pertengahan di antara al-ghulu, keekstriman dan di antara wa taksir, yaitu mengurangi atau meremehkan. Wa bainat tasbih wa ta'til. Dan Islam itu di antara atasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk wa ta'til yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal jabri wal qadar. Islam itu di antara dua pendapat dalam masalah takdir yaitu antara kelompok Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Kemudian juga wa bainal amni wal iyad. Islam itu di antara dua hal yaitu di antara cenderung kepada merasa aman saja atau berharap saja dan di antara perasaan putus asa. Nanti akan kita jelaskan makna daripada ucapan Imam Tahawi ini. Sekarang kita lihat sarahnya yang pertama, poin 102. Wanara Wanara anal jama'ata yal haq waswab. Kita berpendapat bahwasanya al jama'ah itu adalah hak waswab. Watarikul Wa mustaqim dan itu adalah jalan yang lurus. Wahyal firqatun najiyah. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah al-firqatun najiyah. Sebagaimana ketika Rasul SAW bersabda, "Satastariqu hadil umma ala salatin wa sabina firqa kullu afinna wahida." Akan terpecah umat Islam yaitu 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa satu itu ya Rasulullah, beliau menjawab al-jamaah. Eh, dalam riwayat dikatakan apa? Al-jamaah. Dalam riwayat lain dikatakan ma'ana ali washabi. Al-jamaah adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini yang disebut dengan al-jamaah dan itu adalah hak wasawab dan itu adalah suratul mustaqim jalannya para sahabat Rasul SAW wahyal firqatun najiyah dan itu adalah jalannya kelompok yang selamat wahya makana ali Rasul SAW dan itu adalah metodenya ar Rasul SAW jadi intinya al jamaah itu adalah metodenya Rasul dan metode para sahabat Ar-Rasul sallam Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al jama'atu mawa fakal hak wa in kunta wahda." Al jama' adalah engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Tidak harus namanya jama' itu harus banyak orang. Kalau dalam sisi bahasa al jama' itu kelompok. Ya, atau dikatakan persatuan. Namun di sini dikatakan al jamaah itu adalah metode para sahabat atau metode Rasul dan metode para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan tadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al jamaatu mawafaqal haq wa in kunta wahda. Al jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Wajib untuk seorang muslim tidak boleh dia merasa minder jika dia sendirian atau mungkin minoritas dalam memegang kebenaran karena Rasulullah SAW memberikan jaminan yang selamat hanyalah al-jamaah, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat meskipun sendirian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga wasiat dari seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Al-Auza'i rahimallahu taala, beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan dan tidaklah hal itu atau dan tidaklah memadratkan dirimu sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut. Sekali lagi, Imam Al-Auza'i mengatakan ilzam tarikal huda, pegang erat jalan kebenaran wala yadhurruka kilatus saliki. Dan tidak akan mungkin memadratkanmu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Namun sebaliknya kata beliau, wa iyyaka dalal. Hati-hatilah kalian dari jalan-jalan kesesatan. Kemudian dikatakan di situ wala yadurruka salikin wala taghtarra bikasatil halikin. Dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Inilah prinsip kita bahwasanya kebenaran itu diukur dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan ucapan para sahabat atau sesuai dengan metode para sahabat bukan dengan mayoritas wa adaha min firaqid dullali fazaighun wa dhalalun wa mal al-haqi wa adabun fid dunya wal akhirah dan apa yang menyelisihi metode Rasul dan para sahabat Rasul SAW dari kelompok-kelompok sesat itu semua adalah kesesatan itu adalah penyimpangan dari kebenaran dan itu adalah azab di dunia dan dan di akhirat Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala fatafarraqa Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, hari itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sendiri telah mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan atau dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya khata lana Rasulullah Sallam khatan biadi pernah suatu saat Rasulullah Sallam menggariskan untuk kami garis yang lurus seraya mengatakan haza siratullahi mustaqiman ini adalah jalannya Allah yang lurus kemudian wa khatta khututan an yamini wa an shimali. kemudian Rasulullah Sallam menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang lurus tersebut seraya mengatakan hadi subul inilah jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitan yaj'u ilaiha. Di setiap jalan-jalan yang banyak tersebut ada setan-setan yang menyeru kepada jalan tersebut. Oleh karena itulah dikatakan tadi bahwasanya selain jalannya Rasul SAW itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan dan itu adalah adab di dunia maupun di akhirat. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya al haq wahidun. Kebenaran itu satu. Sebagaimana yang di firmankan Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi ila dhalal?" Dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini adalah prinsip kita. Tidak boleh kita limpah mengatakan semuanya benar padahal jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau metode para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Demikian pula kalau kebenaran itu satu, maka demikian pula yang mengikuti kebenaran hanyalah satu yaitu al-firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah al-ghuraba at-taifah mansurah as-salafiyun yang betul-betul mereka adalah hizbullah dan Allah mengatakan ala inna hizbullah humul muflihun kecuali ketahuilah bahwasanya hizbullah yaitu tentara Allah mereka lah orang-orang yang beruntung kemudian tadi dikatakan al Imam atau Hawi wajinullahi wahidun agama Allah itu di langit dan di bumi itu satu, yaitu adilul Islam, itu adalah agama al-Islam. Yang dimaksud dengan al-Islam di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu al-istislam lillahi bit wal inqiyadu lahu bit wal bara'atu minasyirki wa Islam dalam arti yang umum adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, dan tunduk patuh kepada perintah Allah serta berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang al-musyrikin. Ini arti Islam secara umum yang mana ini mencakup semua ajaran para al-anbiya. Oleh karena itulah kalau kita lihat wasiat <clears throat> Yakub alaihissalam kepada putra putra putranya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut?" Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, apakah kalian menyaksikan ketika datangnya sakatul maut kepada Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau berkata kepada putra-putranya mata budina min ba'di apa yang engkau sembah atau yang kalian sembah setelahku nanti maka putra-putra Nabi aku mengatakan, nak budu ilahaka." Kami akan menyembah sesembahanmu. Sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu sesembahan yang satu, wanah nulahu muslimun dan kami muslimun, yaitu beragama al-Islam. Ini adalah apa? Islam dalam arti yang umum, yaitu Islam yang dibawa oleh para ambia, yaitu at-tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Adapun Islam dalam arti yang khusus yaitu al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allah berfirman tadi inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah al-Islam. Demikian pula Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah sikap kita mengatakan selain Islam adalah agama yang batil. Eh, sebagaimana sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka demikian pula dengan hal ini kita katakan dengan tegas, dengan lantang bahwasanya tidak ada agama yang hak kecuali al-Islam. Semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ini semuanya untuk membantah orang-orang Eh, orang-orang jil, jaringan Islam liberal, atau yang merupakan antek-antek mereka yang ingin untuk menggembosi akidah kaum muslimin dengan menyamakan antara agama Islam dengan agama Yahudi ataupun Anasara. Apalagi sering kita mendengar adalah adanya dialog antara ya umat beragama. Mereka duduk, mereka bukan berdialog, kalau berdialog debat tidak ada masalah. Eh, sebagaimana dilakukan oleh sebagian al ulama untuk mendebat orang-orang Nasrani misalnya. Namun dengan syarat Tentunya sudah mumpuni dalam masalah keilmuannya. Akan tapi yang ada sekarang yaitu apa? Mereka saling toleransi dalam artian cinta mencintai berloyalitas antara sesama umat beragama. Padahal ini adalah suatu hal yang bisa menjerumuskan umat kepada kekufuran. Karena apa? Meyakini bahwasanya ada agama yang hak selain al-Islam. Namun sekali lagi, akidah seorang mukmin atau mukminah yaitu bahwasanya tidak ada agama yang hak kecuali al-Islam. Demikian pula tidak ada yang hak kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus soleh. Bahwa dinul hakul ladhi ba'atallahu bi jami'a rusulihi. Islam adalah agama yang hak yang dengannya Allah mengutus semua para para rasulnya. Apa al-Islam tersebut? Kata beliau di sini, wa huwa alla yu'bada illallah. Islam dalam artian tidak boleh disembah kecuali Allah semata wa al yu'bad bima syuri'a dan tidaklah diibadahi Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min rasulin illa waqad ursila bil Islam. Tidak ada satu rasul pun kecuali diutus dengan membawa agama Islam. Eh, semuanya adalah agama Islam. Dalam artian yang kita katakan tadi yaitu Islam dalam artian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas daripada kesyirikan. Qala abna'u Yaqub alaihissalam lahu sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi ayatnya anak-anak Nabi aku mengatakan kepada beliau wanah nulahu muslimun dan kita itu muslimun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakola Musa Nabi Musa juga berkata, "Ya kaumi, in kuntum amantum billah bila faalitawakalu tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka wajib bagi kalian untuk bertawakal kepadanya jika kalian muslimin. Ini agamanya kaumnya Nabi Musa alaihissalam agamanya adalah al-Islam. Namun sekali lagi al-Islam dalam artian bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Demikian pula yang Allah firmankan tentang Bilqis pada waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan Allah Taala wa aslam tuma Sulaimana lillahi rabbil alamin dan aku masuk Islam wa aslam tu ini intinya. Wa aslamtu dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman lillah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam berkata, "Amanna billahi washhad bi anna muslimun." Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami adalah muslimun, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ini adalah al-Islam dalam artian yang umum yaitu al islamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal baratu minasyirki wa ahli. Kemudian poin yang berikutnya 104 Al Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa huwa dinu wasat." Islam adalah agama pertengahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan wahwa wasatun fil ibadah bainal ghulu wa taksir di antaranya masalah ibadah Islam pertengahan di antara keekstriman dan di antara meremehkan ya ini adalah asratul mustaqim ini adalah jalannya yang lurus atau jalan Allah yang lurus seperti yang kita ucapkan setiap salat dina siratal mustaqim siratal an an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal mustaqim jalan yang lurus adalah jalan di antara jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara. Orang-orang Yahudi mereka berilmu namun tidak beramal. Ini adalah orang-orang yang taksir atau yang mengurangi, meremehkan masalah ibadah atau amal soleh. Adapun orang Nasara mereka berlebihan dalam beramal, namun tanpa tanpa ilmu. Seperti yang juga ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-maghdub alim adalah al-yahud, wad-dhalin adalah orang-orang an-nasara. Islam pertengahan di dalam masa ibadah di antara berlebihan dan di antara meremehkan. Demikian pula wawasatun fi haqqin Nabi sallallahu Islam itu pertengahan dalam masalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ghuluwa wala taksir. Tidak berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu dan juga tidak boleh meremehkan Nabi sallallahu Makanya Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Ini tujuannya agar manusia tidak menuhankan Nabi SAW, agar manusia tidak mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama ana basarun mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Akan tapi Allah mengatakan Kul inna ma'ana basra mislukum yuha ilayya. Akan tapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk mencegah manusia jangan sampai meremehkan Nabi SAW. Meskipun beliau manusia biasa, namun beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk ditaati. Wa ma'arsan min rasulin illa liyuta'a bidinillah. Dan tidaklah diutusnya seorang rasul atau dan tidaklah kita mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati bukan untuk dimaksiati, bukan untuk dilanggar perintah-perintahnya. Ini adalah ke atau pertengahannya al-Islam, bukan seperti Yahudi yang mereka meremehkan para ambia, bahkan membunuh para ambia dan tidak pula Islam seperti orang Nasara yang menuhankan nabinya. Namun Islam menyatakan Nabi Muhammad manusia biasa, beliau bukan Tuhan, tidak boleh diminta selain Allah dan akan tapi beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk ditaati. Ini adalah pertengahannya Islam dalam masalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahwa wasatun fi babis sifat baina man syabbaha Allah bi khalqi wa baina man atau sifatihi wa nafau ma'aniyah. Demikian pula dalam bab permasalahan asma wa sifat al-sunnah pertengahan di antara kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan dengan kelompok al-mu'attilah yang mentakwil ataupun yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Sunnah mengatakan Allah punya nama, punya sifat, namun tidak sama dengan makhluk. Laisa kami syai'un wa huwas samiul al-basir. Ini pertanyaannya Al-Sunnah, menetapkan namun tidak menyamakan. Ya. Bukan seperti kelompok al-musyabbiah yang menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Demikian pula Al-Sunnah atau Al-Islam bukan al-Mu'attilah yang mentakwil ataupun yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah eh, takdir wa wasatun fil qadari baina man nafau iradatal insan wa humul jabariyah wa baina man jalul insana khaliqan li af'ali wa humul qadariyah. Di dalam masa takdir sunnah wal Jamaah atau Al-Islam itu pertengahan di antara dua kelompok, yaitu kelompok Jabariyah yang mereka mengatakan manusia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak ketika dia berbuat, dia hanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bulu atau dedaunan yang diterbangkan oleh angin tidak punya kehendak. Ini kelompok Jabariyah ekstrim dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah yang memaksa perbuatan manusia, manusia tidak punya kehendak sama sekali. Ini adalah ucapan yang batil. Demikian pula Islam bukan Qadariyah. Yang mana Qadariyah mengatakan perbuatan manusia itu ciptaan manusia itu sendiri. Berlebih-lebihan dalam menetapkan kehendak manusia sampai menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Sunnah, Al-Islam mengatakan wajib kita mengimani takdir Allah, bahwasanya segala sesuatu itu dengan takdir Allah, segala sesuatu dengan kehendak dari Allah. Akan tapi manusia punya kehendak yang dengannya dia bisa memilih perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jelek. Demikian pula wawasatun bainal amni min makrillah wal ya'si min rahmatihi. Al-sunnah juga pertengahan di antara perasaan selalu merasa aman dari makar-makar Allah atau dari musibah yang Allah timpakan kepadanya dan diantara putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disilakan dengan ar-raja wal khauf, rasa berharap dan rasa takut. Al-sunnah, al-Islam tidak hanya mengajurkan untuk kita berharap saja, namun juga apa? Mengharap, mengajarkan kepada kita untuk takut, menjamakan antara keduanya ar-raja wal khauf. Seperti yang Allah firmankan, dalam surat Az-Zumar, Amman huwa qanitun ana allali sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apakah sama orang yang berjala, eh, berdiri pada malam hari salat tahajud dan dia mengharapkan pahala dari Allah, yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat dari Allah wa yakhafuna azabah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubum anil madaji'i yaj'una rabbam wa khafa yaj'una rabbam khafan wa tama'a lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka mereka salat malam yaj'una rabbam berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa berharap ini adalah pertengahannya al wal jamaah karena kalau orang itu berharap saja akan jatuh ke dalam jurang kemaksiatan karena meremehkan masalah adab Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Ghafur Rahim Nah, pasti akan diampuni. Ini adalah orang yang ekstrim dalam masalah arroja berharap. Adapun masalah kau, kalau dia ekstrim, nanti akan jatuh ke dalam keputusasaan. Padahal Allah mengatakan, La asum kul eh, ya ibadiyal ladina asrafu kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la takna rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus digabungkan antara ar-raja wal khauf Sampai ulama mengatakan hal dua itu seperti atau kedua tersebut seperti dua sayap burung yang tidak akan mungkin burung bisa terbang dengan baik kecuali dengan dua hal tersebut. Demikian pula manusia tidak akan mungkin hidupnya bisa seimbang, bisa eh, sempurna, bisa bahagia kecuali dengan menggabungkan dua hal tersebut ar-raja wal khauf. Ini diantara contoh pertengahannya Islam ataupun pertengahannya al-sunnah wal jamaah. Masih banyak lagi yang lainnya. Intinya setiap bidang agama ini al selalu pertengahan di antara semua kelompok-kelompok yang sesat. Jadi yang mungkin pernah kita contohkan masalah karomah para wali. al pertengahan di antara kelompok sufia dan di antara kelompok mu'tazilah. Kelompok sufia mereka selalu membesar-besarkan masalah karomah dan itu merupakan cita-cita hidup mereka untuk memiliki karomah meskipun dengan segala cara yang batil maupun yang hak Kemudian kelompok Mu'tazilah mereka mengingkari adanya karomah. Ada para sunnah mengatakan karomah itu ada, namun hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan bertakwa yang ikhlas dalam beribadah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal satu poin lagi. Kalian kita khatamkan ya buku ini karena memang sudah ya sudah habis. Kata Imam Tahawi rahimahullah, fahaza dinuna wa tiqadin wa tiqaduna zahiran wa batinan. Inilah agama kita dan keyakinan kita secara zahir maupun batin. Apa yang kita sampaikan dari awal sampai terakhir kata Al-Imam Tahawi, inilah agama kita, inilah keyakinan kita secara zahir maupun batin. Artinya wajib untuk kita meyakininya secara dohir maupun batin. Jangan hanya sekadar dohirnya saja, namun batinnya tidak. Seperti orang munafik. Nah, untuk bila mendalik. Ini adalah akidah yang harus betul-betul tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita. Wa nahnu bura'aun ilallah atau bura'a ilallah min kulli ma khalaqa wa bayyana. Dan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap yang menyelisih apa yang kita sebut dan yang kita jelaskan. Namun di sini wallahu taala alam perlu diluruskan ungkapan Imam Tahawi di sini karena apa yang beliau sebut dalam dalam kitab ini itu ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau berlepas diri dari orang yang menyelisihi ucapan beliau tentang masa iman misalnya, padahal orang-orang tersebut benar. Maka yang lebih tepat itu untuk dikatakan dan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini lebih pas. Ya. pun yang disebut kalau Imam Tahawi dalam kitabnya ini seperti yang sudah kita lewati, ada beberapa kesalahannya. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengatakan yang menyelisih ucapan Imam Tahawi pasti semuanya salah? Tidak. Ya. Karena ada permasalahan-permasalahan yang Imam Tahawi salah, yang menyelisihnya itu benar. Maka tidak mungkin bisa kita katakan seperti seperti ini. Maka yang lebih tepat kita katakan dan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma al-ummah ataupun manhaj as-salafus saleh radhiyallahu taala Wa nas'allah taala yuthabbitana al-iman wa yahtimalana bihi. Dan kita mohon kepada Allah untuk menetapkan kita di atas keimanan dan untuk kita betul-betul mengakhiri hayat kita dengan al-iman wa yahtimana min al-ahwa'il mukhtalifah dan semoga Allah menjaga kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam wal arain mutafarriqah dan dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda wal madzhabir rajiyah dan dari ajaran-ajaran sesat seperti al musyabbiha kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa gharihim minal ladina khalaqus sunnah wal jamaah yang mana mereka semuanya menyelisih as-sunnah wal jamaah wa halafud dalalah dan mereka bersekutu dengan kesesatan wa nahnu minhum bara dan kita berlepas daripada mereka. Ini adalah sikap tegas Al-Sunnah wal Jamaah yang sesat dikatakan sesat yang mana wajib untuk kita berlepas daripada mereka. Wahum indana dhullal wa Mereka kelompok-kelompok tersebut adalah orang yang sesat dan yang menyimpang wa bilal ismatu wa taufik dan kepada Allah lah al isma kesucian dan at taufiq kita baca sarahnya. Wa nahnu qad bayyana dinana wa aqidatana. Kita telah menjelaskan agama kita dan akidah kita. Wa huwa kullu ma sabaqa karena yaitu setiap apa yang sudah kita sampaikan pada pembahasan buku ini. Fahada itiqaduna adh-dhahir wal batin. Inilah keyakinan kita secara zahir maupun batin. Walasna mimman yudhiruna ghaira ma Kita bukan termasuk orang-orang yang menampakkan apa yang kita sembunyikan atau kita bukan termasuk orang yang menyembunyi yang menyembunyikan apa yang ditampakkan atau yang menampakkan apa yang mereka sembunyikan seperti orang-orang munafikun atau seperti orang-orang Syiah yang memiliki keyakinan taqiyah yaitu menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Adapun kita doa dan batin haruslah sama. Wa natabarra ila Allah taala min kulli qalin wa ahdin khalafa syai'an mimma sabaqa dzikru wa sabaqa dzikru wa bayanuhu dan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap ucapan atau setiap orang yang menyelisihi hal-hal yang sudah kita sebutkan di dalam kitab ini. Namun sekali lagi yang lebih tepat kita katakan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap ucapan atau perbuatan atau setiap orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah ataupun jejak para asalaful ummah. Wanat Allah Ta'ala an yusabbitana alal iman dan kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati-hati kita di atas keimanan sampai akhir hayat kita nanti. Rasul SAW, kamakana Nabi SAW yakul. Sebagaimana Nabi SAW dahulu bersabda, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa an yasimana minal ahwa'il mukhtalifah. Eh, karena memang manusia bagaimanapun, keimanannya bagaimanapun, kuatnya akidah atau manhajnya namun tidak ada yang bisa menjamin orang tersebut bisa terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan adanya fitnah yang ada pada zaman sekarang ini. Maka selayaknya untuk terus berdoa kepada Allah dengan mengatakan di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta al wahhab wa an yasimana min al ahwa'i mukhtalifah dan semoga Allah menjaga kita dari hawa-hawa nafsu yang bermacam-macam wal auhamil fasida dan dari prasangka-prasangka yang rusak, yang jelek wal ara'il mutafarriqa dan dari pendapat-pendapat yang bermacam-macam di masa etiqad dalam masa akidah wal madahib radia al fasida kal musabbih wal mu'tazilah wal jamiyah wal jabariyah wal qadari wa ghairihim dan Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk eh, perpecahan umat, dari segala bentuk kelompok-kelompok yang sesat seperti Musabbiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, wal Qadariyah. Ini sudah sering kita sampaikan. Fakulha ulai khalafus sunnah wal jama'atan muslimin. Semua mereka itu kelompok Musabbiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah ataupun Syiah atau Khawarij atau Sufiyah mereka semua adalah orang-orang yang menyelisih sunnah wal al muslimin, menyelisih sunnahnya Rasul dan jamaahnya para sahabat Rasul SAW. jamaah haq yang mana merupakan jamaah yang hak yang benar. Wawa fakum dolala dan mereka kelompok-kelompok setelah tersebut itu sesuai dengan kesesatan wahala puha bersekutu dengan kesesatan tersebut wa dan mereka adalah para dai-dai kesesatan tersebut. Fanahnu natabarok minhum kita wajib berlepas daripada kelompok-kelompok sesat tersebut. Adanya wala wal bara, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kelompok-kelompok tersebut karena mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. It yazamul muslim an yatabarra min al-kufri wal ibtida. Karena memang wajib bagi seorang muslim untuk berlepas diri daripada kekafiran atau orang-orang kafir dan juga sekaligus ahli bid'ah. Wa nahkum alim bi annahum dullalun. Artinya wajib kita meyakini menghukumi bahwasanya mereka adalah orang-orang sesat yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul kita tegas yang sesat kita katakan sesat, namun semua itu dengan ilmu, dengan bukti dan dengan keterangan yang nyata. Fasidul mazahib mereka adalah orang-orang yang rusak mazhabnya, ajarannya, wal ukuli wal ara. Mereka adalah orang yang rusak akalnya dan pendapatnya. Wallahu wal asim wal muwaffiq Allah lah yang bisa menjaga kita dan yang memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya kemudian wasallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin. Maka dari sini kita telah menyelesaikan eh, syarah kitab atau kitab syarah akidah tauhiyah al muyassar semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafadhol. para ambia wa Yang pertama kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan Islam dalam pembahasan kita tadi yaitu Islam dengan makna yang umum yaitu masalah dakwah kepada atau hid dan memberantas kesyirikan itu adalah agama para al-anbiya. Adapun dalil secara umum sudah sering kita sampaikan di antara firman Allah dalam surah An-Nahl An-Nahl ayat 36 walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungkan telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat atau sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk mereka menyuruhkan an ibudullah sembahlah Allah dan jauhilah at-tauhid. Maka dari sini kita mengetahui inilah dakwanya atau agamanya para anbiya warusul yaitu al-Islam. Al-Islam dalam artian seruan kepada tauhid, memberantas kesyirikan. Ini secara umum sudah mencakup semua para nabi dari yang pertama sampai yang yang terakhir. Adapun kalau kita diminta satu persatu, ini susah sekali untuk kita menyebutkannya. Ya, karena nabi-nabi dalam Al-Quran 25 kalau kita sebutkan satu persatu ayatnya ini butuh eh, membuka menghatamkan Al-Quran lagi Ya, yang sudah kita sebutkan insya Allah sudah cukup yang tadi kita sebutkan dari ucapan anak-anak Yakub alaihissalam dari ucapan Nabi Musa alaihissalam demikian pula Nabi Isa alaihi assalam. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi. Thank you. Ya. Intinya apakah al bid'ah itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW? Ya, yang pertama kita katakan bahwasanya Rasul bersabda as'adun nasi bi syafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Artinya selama orang itu masih bertauhid, masih bisa diharapkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya orang-orang yang betul-betul masih bertauhid meskipun berbuat kebid'ahan. Adapun yang sampai bid'ahnya kepada kesyirikan, maka ini yang apa? Diharamkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebid'ahan yang sudah mungkin kita jelaskan ada dua macam bid'ah yang menyerumuskan kepada kekafiran atau bid'ah yang merupakan penyebab kekafiran dan bid'ah yang tidak sampai kepada kekafiran. Ya. Wallahu taala. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام